Tadi kami telah sampaikan bahwa haram itu ada dua sebab. Sebab pertama haramun lidatihi. Haram karena memang bendanya itu diharamkan dalam agama kita. Seperti tentang hinjir, babi, anjing dan yang lainnya. Atau minuman yang beralkohol, yang diharamkan dalam syariat kita. Ini haram karena memang bendanya haram. Yang kedua haramun li Haram karena faktor lain. Faktor pencurian, faktor penipuan, maka hasil darinya itu haram hukumnya. Kalau sampai dimakan, maka akan berakibat fatal. Ini yang akan kami sampaikan. Termasuk dalam hal ini, Allah apabila mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan hasil dari transaksi jual beli sesuatu itu. Inna Allah idha harrama syai'an harrama thamana. Sebutkan dalam hadis yang sahih, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala apabila mengharamkan sesuatu, maka transaksi hasil dari jual beli yang haram tadi pun hasilnya haram. Maka berhati-hatilah kaum muslimin dalam mencari rezeki karena itu berpengaruh bagi kita dunia dan akhirat kita. Telah kami sampaikan tadi di atas atau sebelum maghrib kita akan tambahkan beberapa di antaranya lagi. Di antaranya adalah akibat dari memakan sesuatu yang haram adalah innallaha la yaqbalu Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan saleh yang dilakukan oleh orang yang mengkonsumsi sesuatu yang haram dengan dua sebab. Haram barangnya atau haram dalam mendapatkannya. Di antara contohnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dihasankan oleh Syekh Al-Albani, "Man jama'a malan haraman" Barang siapa yang dia mengumpulkan harta yang haram, yakni mendapatkan harta dengan cara yang haram, terkubul padanya sekian banyak. Tsumma tasaddaqa Kemudian dia mengeluarkan dalam rangka sodakoh. Dari harta yang haram itu. Maka lam yakun lahu fi ajrun. Tidak akan diberi pahala pada sodakoh itu. Wa kana isru alaih. Dan dosanya dia yang menanggung. Seorang pamannya menipu. Hasil penipuannya banyak atau seorang yang korupsi miliaran. Hasil dari uang korupsi itu untuk sosial. Membangun sarana ibadah, membangun panti asuhan yatim piatu, sedekah kepada fakir miskin, dan dan yang lainnya. Maka Rasulullah memberitahukan, tidak diberi pahala sodako yang dihasilkan dari uang yang haram. Tidak ada pahala padanya. Tertolak. Wa kanisru alaih. Dan dosanya dia yang menanggung. Dia yang korupsi itu atau dia yang mencuri itu atau dia yang menipu itu. Misal mamanya hasil tipuan, hasil korupsi disodakokan kepada fakir miskin Fakir miskin ini tidak tahu kalau ini adalah hasil korupsi. Tidak tahu kalau ini ada hasil dari kejahatan. Dan dia tidak tidak berani tanya ini hasil korupsi atau bukan. Dia nggak berani pak. Dia nyolong apa orang pak? Uh, nyolong. Dia akan berani. Dia makan, dia minum. Uang itu bentuknya uang atau kadang makanan, sembako. Apakah orang yang miskin ini berdosa? Tidak. Dia tidak tahu dari mana hasil itu uang didapatkan. Yang berdosa siapa? Wasiru alaih. Dosanya yang menanggung dia yang melakukan kejahatan tersebut. Bisa dipahami hadirin? Ini hadis yang pertama kita bawakan. Yang kedua, hadis riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tuqbalu salatum ri'in bi ghairi tahurin wala sadaqatun min ghululin la tuqbalu salatu bi ghairi tahurin tidak diterima Sholat tanpa bersuci. Dan tidak diterima sodakoh dari harta curian. Hulul itu adalah harta curian. Sebagian eh, syarat terhadap kalimat hulul yakni harta curian dari rampasan perang yang belum dibagi. Secara umum harta curian. Kita tahu ya, kaum muslimin suci itu syarat sahnya sholat. Suci dari najis, badan kita, pakaian kita, tempat sholat kita. Suci dari hadat, hadat kecil, hadat besar. Nabi mengatakan, La sholat liman ahdatha hati tawaddo. Tidak sah sholatnya seorang ketika dia berhadat sampai dia berwudu yakni menghilangkan hadis itu dengan cara berudu. Lalu tuqbalu salatun bi tahur. Tidak diterima salat tanpa bersuci. Nabi melanjutkan ucapannya wala sadaqatun dan juga tidak diterima sedekah min ghululin yang dihasilkan dari harta curian. Seorang mencuri, mencuri itu macam-macam bentuknya, mencuri dengan menipu, Niputak, menipu takaran timbangan perjanjian apa menipu yang lainnya. Itu contoh bentuk curian. Maka dengan hadis ini disebutkan tidak akan diterima sedekah yang dihasilkan dari harta yang haram cara mendapatkannya. Syausan Temiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan Bal man anfaqa minal haram. Bahkan barang siapa yang berinfak, bersodakah dari hasil yang haram, Allah ta'ala yadumhu. Allah subhanahu wa ta'ala mencelanya dan menghinakannya. Tidak diterima, tidak diberi pahala, bahkan orang itu tercelak. Wasihiku bidhalikal iqab. Dan dia layak untuk diazab dengan perbuatannya tersebut. Sehingga mereka-mereka yang berbuat sosial tetapi dihasilkan dari harta, korupsi atau yang lainnya, maka itu tidaklah terpuji. Orang akan benci kepadanya dan menghinakannya ketika tahu ternyata uang yang selama ini dia bagi-bagikan berbentuk sembako atau bantuan kepada fakir miskin ternyata hasil dari korupsi, orang akan menghinakannya. Dan akan diberikan siksaan di dunia wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu beliau menjelaskan la yaqbulullahu salatan mri'in fi jawfihi al-haram illa an yatubah Abdullah bin Abbas bin Radlan Huma beliau mengatakan Allah tidak akan menerima salatnya seorang yang di dalam perutnya terdapat sesuatu yang haram. Fi jafihi haram. Misal dia mengkonsumsi barangnya haram, alkohol mamanya, dan dia salat tidak akan diterima. Atau dia makan yang haram, atau dia masih berpenghasilan dari yang haram dan dari penghasilan itu dia mengkonsumsi makanan minuman. Sampai dia bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Sampai dia bertobat dari penghasilan yang haram tersebut. Karena berpengaruh dengan diterima dan tidaknya amalannya ketika seorang mengkonsumsi sesuatu dari yang haram atau dari penghasilan yang haram. Al-Imam Sufyan rahimahullah taala beliau mengatakan penggambaran orang yang bersodakoh dari hal yang haram itu digambarkan oleh beliau seperti orang yang mencuci pakaian dengan air kencing. Kita bacakan kala Imam Sufyan Thori, "Man anfaqal harama fit ta'ati kaman tahara as tsauba bil bauli." Barang siapa yang berinfak, bersodakah dari harta yang haram. Maka dia seperti orang yang mencuci pakaian dengan air kencing. Semakin dia cuci dengan air kencing, semakin najis. Tidak akan mungkin bisa bersih. Karena air yang digunakan untuk mencuci pakaiannya adalah air yang najis. Harta yang haram, ya tetap haram. Walaupun digunakan di jalan ketaatan. Ini kerugian yang besar ya kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Selalu bergelimang dengan keharaman dan keharaman. Harta yang dia miliki dari yang haram. Yang dia makan dari yang haram. Yang dia pakai dari yang haram. Yang dia belikan fasilitas hidup juga dari harta yang dihasilkan dari yang haram. Wal billah berkelimang dia dan tidak lepas dari haram dan haram. Anaknya hidup berkembang dari penghasilan yang haram. Akan kita bacakan nanti. Nabi mengatakan kullu lahmin nabatat min suhtin bin Setiap daging yang tumbuh berkembang dari penghasilan yang haram maka sangat layak untuk dibakar dalam neraka. Dia bersengaja-sengaja menjadikan anaknya sebagai bahan api neraka. Ketika dia memakankan makanan yang haram kepada anak-anaknya. Wala'iyadubillah. Kenapa tidak diterima ya kaum muslimin? Dikarenakan Allah sendiri yang memberitahukan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah, ayat yang ke-27. Innama Yatakabbalallahu minal muttaqi. Innama sesunya tak lain. Yatakabbalallahu yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Nah, orang yang makan, minum dari hal yang haram atau berpenghasilan dengan cara yang haram, ribawi umpamanya, atau melalui dunia yang penuh dengan suap menyuap atau dengan berbagai macam tipu-tipu. Walayyadzibillah itu bukan dari sikap orang yang bertakwa. Yang akan diterima adalah amalan dari orang yang bertakwa. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Tak lain yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dari orang-orang yang bertakwa Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Imam Yusuf bin Asbab rahimahullahu taala belum mengatakan Inna syaba seorang pemuda idza ta'abbada ketika dia beribadah atau lebih umum seorang manusia ketika dia sedang beribadah Syaitan mengatakan kepada syaitan yang lain. Perihal makanan dan minuman orang tersebut. Kalau makanan minuman orang tersebut adalah dari hasil yang haram, maka sudah nggak usah diganggu, nggak usah digoda, nggak usah diherayu, dosa, usah dihalangi, biar saja. Kenapa? Karena makanan dan minuman yang haram menghalangi diterimanya amalannya. Jadi orang yang makan dan minuman yang haram itu tidak akan diganggu oleh syaitan, Pak. Tidak akan diganggu oleh syaitan. Luar biasa, Pak. Tidak akan syaitan tidak akan menggodanya, tidak akan mengganggunya. Karena apa? Karena pada dana syaitan Antar setan tidak boleh saling mendahului. Dia sudah jadi setan itu. Tidak usah diganggu juga sudah setan. Walaupun dia beribadah. Kita baca ucapan beliau. Inna syabida dad'abada qala syaitan li'awanihi. Ketika seorang beribadah dengan khusyuk. Dengan sungguh-sungguh. Syaitan yang satu berkata kepada syaitan yang lain. Unzuru ilmin aina mat'amuh. Coba lihat. Orang ini makanannya dari mana? Min aina bat'amuhu. Dari manakah makanan orang ini? Fengkana bat'amuhu su'in. Kalau makanan orang ini dihasilkan dari penghasilan yang haram, yang jelek, maka syaitan mengatakan, jauh, biar, biar, dia mau beribadah kayak apapun, biar, Gak usah diganggu. Yad'ibu wa yasaidu. Fakat kafakum nafsu. Bersungguh-sungguh dalam sholat, bersungguh-sungguh dalam ibadah. Gak usah digoda, gak usah dirayu, gak usah diganggu. Dia telah menceburkan dirinya ke dalam neraka dengan dirinya sendiri. Gak usah diganggu. Dia sudah sebagai ahlu Tidak diterima. Amalannya. Inna jihadahu ma'akil haram layan fa'uh. Sungguh-sungguhnya dia dalam beribadah. Disertai dengan makanan dan minuman yang haram. Layan fa'uh. Tidak bermanfaat kesungguh sungguhnya dalam ibadah. Sehingga nggak usah diganggu. nggak ada manfaatnya. Na'udzubillahimin dhalik. Solatnya tidak ada manfaat. Karena bisnisnya terus-menerus dengan cara yang haram. Dia mau sodako, ini sodako itu nggak diterima. Karena dia masih berpenghasilan dengan cara yang haram. Makan minumnya dari makanan yang haram wal billah. Yang berikutnya ya kaum muslimin akibat makan makanan yang haram annama sir'akilihi lannar ujung dari tempat tinggal dia dalam neraka ujung dari perjalanannya terakhir finar neraka disebutkan dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu wasallam berkata kepada sahabat Ka'ab bin Ujrah ya Ka'ab ibn Ujrah إنه لا يدخل الجنة لحم ودم نبتت من سحت تعالى سحت النار أولى به وكعب بن عجرة إنه سسمني لا يدخل الجنة تداء كان masuk surga. Siapa yang maksudkan? Tidak akan masuk surga lahmun daging, wadamun darah, nabata ala suhtin yang tumbuh dan berkembang dari penghasilan yang haram, makanan yang haram. annaru auladihi Neraka lebih layak baginya. Neraka lebih layak baginya. Maka ya kaum muslimin resiko besar orang yang berpenghasilan dari hal yang haram. Betapa banyak tawaran-tawaran ribawi di zaman sekarang ini dari berbagai macam beli ini dengan tawaran ribawi, caranya ribawi, ya, dengan model yang ribawi. Dimudahkan tetapi dengan model yang ribawi. Dan begitu seterusnya, begitu seterusnya. Betapa banyak. Maka berhati-hatilah kaum muslimin. Karena ternyata ujung dari penghasilan yang haram adalah neraka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu hari ditanya oleh seorang sahabat, ayu Shayin akthar yudkhilin nasan nar. Dalam satu redaksi disebutkan Nabi ditanya, sesuatu apa kawe Rasul yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Fakala. Maka harus mengatakan al famul faraj. Mulut dan kemaluan. Mulut dan kemaluan. Mulut ini dosanya dosa berbicara dan dosa makan dan minum. Dua anggota tubuh yang disebut oleh Nabi ini adalah dua anggota tubuh yang paling banyak digunakan oleh manusia paling banyak dosanya mulut dan kemaluan. Dan dua anggota tubuh inilah ketika kita tidak mampu menjaganya, maka menjadi faktor terbesar atau terbanyak memasukkan manusia ke dalam anak. Sudah kita lewati hadis yang tadi kami sampaikan. Innahu la ya'ti zamanu 'alan nas akan datang satu masa nanti manusia la yubali bin an akhadha malahu. Dari mana mereka menghasilkan hartanya? Amin halalin atau min haramin? Apakah dari jalan yang halal atau jari yang haram? Manusia sudah tidak memperdulikan lagi. Akan datang masa seperti itu. Di zaman kita ya kaum muslimin sudah banyak orang-orang yang mengatakan Zaman siki jujur ajur mas. kabe kabe ngelemboni. Ini sesuatu yang mengagetkan tetapi itu sudah lumrah pak. Jual beli zaman sekarang ini kalau jujur ajur. Atau orang mengatakan golat sing haram biangel mas, apa maning sing halal. Aduh, lebih parah maning pak. Ya. Na'udzubillahi Seorang ketika modalnya saja miliaran. Dia berpikir bagaimana cara untuk mengembalikan modal itu. Kalau cuma mengandalkan gaji, apalagi UMR, ya tidak akan dapat. Mikirnya apa berarti Pak? Mikirnya sesuatu di luar jalur yang benar. Kadangkala dengan korupsi atau markup harga yang tidak normal, tipu menipu, mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim, perampas hak orang lain dan dan yang lainnya dan dan yang lainnya. Wal billah. Hal makan yang berikutnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi alaihissalatu wassalam satu riwayat yang dihasi yang disahkan Syekh al bani la yadkhulul jannah jasadun ghudiya biharamin tidak akan masuk surga satu jasad yang diberi makanan suplemen dari hal yang haram dengan dua makna yang tadi kami sampaikan haram li dan haram li Haram lidatihi yakni haram bendanya memang haram. Makan makanan yang haram atau lighairihi haram faktor lain. Makanannya memang halal tetapi dia hasil dari mencuri umpamanya. Makanannya halal, uangnya halal tetapi hasil dari praktek ribawi. Ini dahsyat sekali oleh kaum muslimin. Tidak akan masuk surga satu tubuh yang uh, diberi vitamin dan makanan dari barang yang haram. Kemudian berikutnya di antara akibat buruk yang akan didapati oleh seorang yang mengkonsumsi barang yang haram atau dari penghasilan yang haram. Anau sababun min asbabi adabil qabr. Menjadikan sebab azab kubur. Dicontohkan dalam hadis ini orang yang orang yang makan dan minum dari hasil ribawiyah. Kita bacakan riwayatnya. Yang pertama dibawakan sebuah hadis Nabi Alaihi wasallam tentang seorang yang mencuri harta rampasan perang sebelum dibagi. Dulu ada seorang mujahid kutila fi sabilillah, seorang yang berjihad sampai dia mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqala sahabah an lahu asyhada ya Rasulullah. Beberapa orang sahabat terheran-heran dan mengatakan dia mati sebagai syuhada wahai Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, kala. Tidak wahai sahabatku. Tidak. Loh kenapa? Apa yang menyebabkan orang ini tidak meraih tidak meraih syahadah padahal dia mati di medan perang Rasul menyebab menyebutkan sebabnya sebabnya adalah pencurian pencurian yang itu harganya sepele Sangat murah. Nabi mengatakan, Kalla, walladhi nafsi biyadihi. Tidak weh sahabatku. Demi zat yang jiwaku ada pada tangannya. Yani demi Allah subhanahu wa ta'ala. Inna syamlata lataltahibu alaihi naran. Akhadaha yama khaybar min al-ghanaim. Lam tisibha al-maqasim. Sungguh, Lilin yang kecil lilin kaum muslimin. Lilin. Syamla itu lilin. Akan menyala dengan besar api. Melahap-lahap api yang menjulang tinggi. Kelak nanti di dalam neraka. Membakar dia. Karena dia mengambil lilin itu dari ghanimah hasil rampasan perang di Khaybar dan waktu itu belum dibagi. Itu bukan bagiannya. Dia mengambil harta rampasan perang tanpa izin. Bentuknya syamlah. Lilin. Maka ketika Nabi menyebutkan kalimat itu, fafazi'nas. Manusia pun terkaget-kaget. Mengetahui hukumnya. Datanglah di waktu itu seorang dengan membawa tali sandal. Isyurakin asyarakain. Tali sandal. Sandal itu kalau cepit ada talinya di atas yang melintas. Seorang datang menyerahkan dua tali sandal. Yang diambilnya dari harta rempasan khaybar. Di waktu itu belum dibagi. Maka Rasul mengatakan, Syurakuna syurakani minnar. Dua tali sandal ini dari api neraka. Jadi kalau tidak diserahkan, kalau tidak diserahkan, maka akan berakibat membakar sang pencurinya. Ini menunjukkan bahwa kaum muslimin harta apapun yang diraih dari hasil curi mencuri itu menyebabkan pelakunya di dalam neraka. Bentuknya itu dimakankah atau dipakai? Jadi bahasa makan hal eh, makan dan minum dari yang haram itu tidak mesti bentuknya adalah makanan yang dimasukkan ke perut. Mencuri motor mamanya dipakai. Digunakan. Kan nggak mungkin motor dimakan. Kecuali dijual. Aslinya buat beli beras. Masuk perut. Atau dia mencuri fasilitas lain. Dia mencuri sesuatu, dia pakai. Itu masuk pada pembahasan kita. Ya. Wa Sahih Bukhari disebutkan dalam Sahih Bukhari. Hadis yang panjang yang telah kami sampaikan di pertemuan bulan yang kemarin berkaitan dengan orang yang disiksa di alam kubur. Mudah-mudahan masih ingat. Kita merujuk hanya pada bagian tertentu yang berkaitan dengan makanan yang haram dihasilkan dari ribawiyah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fa'atina ala nahrin hasibtu annahu kana yaqul ahmar mitul dam. Kata Nabi, kemudian kami beliau dan dengan dua malaikat mendapati adanya satu sungai yang darah yang airnya merah seperti darah. Airnya merah seperti darah. Fedafin nahri rajulun sabihun yasbahu. Ketika itu aku melihat adanya seorang di sungai itu. Dia berenang ke sana dan kemari di air yang merah seperti darah. Fida'ala syatin nahri. Rajulun indahu qad jama'a hijaratan kathiratan. Dan aku melihat adalah ada seseorang di salah satu tepinya yang telah mengumpulkan batu-batu besar di sekitarnya. Apa yang terjadi? Kata Nabi, "Fida dalika sabihu yasbihu, ma sabaha." ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيغفر فاه فيلكمه حجرا Aku melihat kata Nabi. Ketika orang itu yang sedang berenang di sungai yang airnya merah seperti darah mendekati kepada orang yang ada di tepinya, maka dimasukkanlah batu itu ke dalam mulutnya. Dipegang orang itu, kepalanya begitu dimasukkan batu itu ke mulut dia. Kemudian dia pun berenang menuju ke satu tepi yang berikutnya, ditaruh di sana. Begitu dia berbolak-balik, setiap dia datang ke yang satu, dimasukkan batu ke mulutnya, dia berenang ke sana. Terus menerus seperti itu. Pertanyaannya, mengapa jadi azab seperti itu ya kaum muslimin? Jawabannya karena dulu dia di dunia makan dari penghasilan ribawiyah. Makan dari penghasilan yang dihasilkan dari praktek ribawi. Na'udzubillah min dzalik. Maka berhati dari kaum muslimin. Ketika kita mencari penghasilan harus betul-betul diteliti. Al-Imam Al-Zahabi menyebutkan keterangan dalam kitab beliau Al-Kabair. satu-satu besar. Wajah fi hadithin fihi tulin. Disebutkan dalam hadith yang panjang. Yang tadi kami sampaikan perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi beliau an akila riba bahwa orang yang makan riba yu'adzab hina yamut. Dia disiksa ketika dari semenjak awal mula dia mati sampai yaumul qiyamah. Siksaannya dia rasakan dari semenjak sakaratul maut sampai yaumul qiyamah. Berlanjut siksa demi siksa. Berlanjut siksa demi siksa. Di antaranya yang tadi disebutkan bisibahati fin nahril ahmar. Di antaranya dia berenang di sungai yang airnya merah alladhi wa mithl dam yang wujudnya seperti darah. Yulqam al-haja hijaratu wa huwa mal al-haram. Dimasukkan ke mulut dia batu. Itu adalah harta haram yang dia kumpulkan ketika di dunia. dengan penghasilan yang haram yukallaf masyakkah fihi dengan susah payah mulutnya dimasuki batu dan dia berenang terus begitu itu adalah iqab hukuman bagi mereka yang memiliki penghasilan yang haram jama'ahu fid dunya dia telah mengumpulkannya di dunia uang yang banyak maka uang itu diwujudkan dengan batu yang akan dia siksa dengannya. Jadi harta yang melimpah ketika dari cara yang haram itu menyiksa pemiliknya. Nanti kelak di akhirat ketika harta itu tidak dizakati, maka harta itu akan diwujudkan sebagai mikwah, fatukwa biha, sebagai setrika yang dengannya akan disetrikakan punggungnya, lambungnya, dan dadanya. Hada Ini yang kalian kumpulkan selama hidup di dunia. Faduku. Rasakan adab. Dengan harta yang kalian sendiri mengumpulkannya. Na'udzubillah min Harta yang banyak tetapi tidak taiban, tidak halalan, menyiksa pemiliknya. Hadir makan yang berikutnya. Orang yang memakan dan meminum atau menggunakan dari penghasilan yang haram akan menyebabkan terhalanginya mendapatkan rizki yang halal. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi kita Rasulullah SAW wasallam menyatakan Innal 'abda la yuhramu rizqa bidhamil yusibuhu la yuhramu rizqa bidamin yusibuhu Sesungguhnya seorang manusia akan dihalangi mendapatkan rizki. Dikarenakan dosa dan maksiat yang dia Orang yang dia memakan yang haram, meminum yang haram, dia masih mendapatkan penghasilan. Jualan narkoba, uangnya miliaran. Karena harganya gram-graman itu. Melebihi dari emas. Loh nyatanya, katanya konsumsi yang haram tidak akan dapat rezeki. Yang dimaksudkan di sini kaum muslimin tidak mendapatkan rezeki yang halal terhalangi mendapatkan rezeki yang haram. Nah, terhalangi mendapatkan rizki yang halal dan akan dimudahkan mendapatkan rizki yang haram. Wal'iyadzubillah. Kenapa? Karena dia menghasilkan dari yang haram maka akan tumbuh keharam lagi dan keharam lagi dan keharam lagi. Hasil dari yang haram melahirkan harta yang haram. sebagai hukuman atasnya. Wal'iyadzubillah. Bahasa Jawanya itu apa? Uh, uang setan dimakan iblis. Hasil menipu ini hasilnya akan dimakan oleh setan yang lainnya. Karena lingkupannya dia antar setan dengan setan mencuri, menjual ke barang penada pencurian, dijual juga ke barang pencuri yang lebih kelas kakap lagi. Terus berputar antar dunia gelap. Berkutit pada hal-hal yang haram. Untuk dapat yang halal, susahnya. Kenapa terjerat pada lingkupan keharaman demi keharaman. Orang yang Eh, dari ribawi, ke ribawi lagi, ke ribawi lagi. Utang, bank, usaha, tutup utang maning, tutup utang maning. Orang madek-madek bank. Sampai akhirnya ketika dikalkulasi, harta dia dengan hutangnya ke bank lebih banyak hutangnya. Sehingga dia jual semuanya untuk bayar hutang. Jatuh miskin, kerem larat. Orang itu apa-apa, Pak. Rumah dan sawahnya hilang. Disita oleh bank. Yamhaqullahu riba yuribi sadaqat. Allah akan meng riba. Allah akan menghilangkan harta yang ribawi. Dicabut Allah Azza wa Jal. Dan Allah akan menumbuhkan harta yang banyak sadaqahnya. Betapa banyak orang yang bermain dalam dunia bank yakni utang piutang dengan model ribawi pada ujungnya adalah kebangkrutan. Kalaulah dia sukses dihasilkan dari awalnya itu hal yang haram yakni ribawi, maka penghasilannya pun dari hal-hal yang haram wal billah. Tidak barokah. Hadir makan disebutkan dalam Al-Qur'an orang yang bertakwa akan dimudahkan rizkinya yang halalan tayyiban. Dan orang yang tidak bertakwa akan di halangi untuk mendapatkan rizki yang halalan tayyiban. Sebutkan dalam ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala firman, وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah akan memberikan solusi dari semua problematika kehidupannya. Wa irzukhu min la dan akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dimudahkan rizkinya yang halalam taiban karena dia bertakwa. barakah Harta itu barokah wa muslimin. Apa artinya? Barokah itu adalah khairun kathir, kebaikan yang banyak. Harta yang barokah itu maknanya adalah harta yang mengajak pemiliknya untuk beribadah kepada Allah dan mentaati. Semakin bertambah hartanya, semakin dia dekat kepada Allah. Semakin dia mengoreksi halal haramnya. Semakin dia bisa berderma, menjadi orang yang muhsin, bersodakah, berinfak dengan hartanya. Itu hartanya barokah. Kalau harta itu tidak barokah, tandanya semakin dia kaya, semakin jauh dari Allah. Semakin dia memiliki harta, semakin dia berkecimpung dalam dunia hitam. Semakin hartanya bertambah, semakin maksiat. Itu harta yang tidak barokah. Akibat dari penghasilan yang haram. Yang berikutnya kaum muslimin di antara akibat dari makanan dan minuman yang haram adalah mahikul barakah yang barusan kami sampaikan menghilangkan barakah. Misal hadits Nabi yang sallallahu wasallam beliau mengatakan dalam riwayat Bukhari wa Muslim jual beli kadang kadangkala barokah, kadang kadangkala tidak barokah. Tijarah perdagangan. Kapan jual beli itu akan berbarokah dan kapan jual beli itu tidak berbarokah. Maka perhatikan ya kaum muslimin hadis ini. Belum mengatakan al bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa orang yang mengadakan jual beli dua pihak, penjual dan pembeli. Memiliki hak untuk bermusyawarah, rembukan, tawar-menawar selama belum berpisah. Selama masih dalam rembukan itu masih dalam hiar Orang lain belum boleh masuk karena masih dalam transaksi. Bahasa kitanya rembukan. Sebelum berpisah, kata Nabi. Kata beliau, "Fa'in صَدَقَ الْبَيْعَانِ وَبَيَّنَا بُرِكَ لَهُمَا fi bi'ihma. Kalau dua orang yang jual beli ini, penjual dan pembeli, dua-duanya jujur, bayyana dan dua-duanya menjelaskan tentang kondisi barang yang dijual belikan. Dia jelaskan ada keistimewaannya, ada sisi cacatnya, kekurangannya, sehingga harganya sekian-sekian. Terbuka. Yang beli pun, beli betulan, bukan beli untuk menipu. Kadang-kala ada beli yang menipu. Beli, harga mahal dia berani beli, karena akan ada tujuan menipu. Depek kemudian kabur. Ya sebetulnya gelem pak maling. Hah? Kalau dua-duanya jujur, Dua-duanya menjelaskan apa adanya. Nabi mengatakan burika akan diberikan barokah fi bi'ihima pada jual beli yang dilakukan oleh dua orang yang transaksi tadi. Namun kata beliau, wa in katama wa gadaba. Namun apabila dua orang tadi saling menyembunyikan yang menjual menyembunyikan cacatnya dia mengatakan ini asli padahal bukan asli. Kadang Kadangkala luarnya asli Pak. Dalamannya yang tidak asli. Sudah dimutilasi, diganti, diganti. Tapi dia mengatakan ini asli. Dan dia tidak jujur. Maka tidak akan diberi barakah. Muhikat barakatu Akan dicabut barokah dari transaksi jual beli itu. Artinya hasilnya haram, Pak. Kalau hasilnya haram menimbulkan resiko sekian banyak tadi. Dan penghasilan itu akan menyeret dia untuk haram berikutnya, haram berikutnya, haram berikutnya. billah. Ini contoh keharaman dalam jual beli menyembunyikan cacat. Kadangkala dalam hal apa? takaran dan timbangan. Yang seharusnya satu kilo betul dikurangi olehnya satu on. Yang seharusnya dikurangi harganya karena ada cacat dan kekurangan, dia tidak menyebutkannya. Dan dan yang lain. Maka hal itu menyebabkan tidak diberikan barokah pada jual belinya. Dan hasilnya pun haram. Waliyadu billah adan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan kembali sampai komat, insya Allah. Bagi yang hendak berudu, tafadulu barakallahu fikum. Thank Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya. Seorang yang makan dan minum dari barang yang haram atau dari penghasilan haram itu tidak bermanfaat baginya dan tidak akan mendapatkan pahala. Di sebelum riwayat Imam Tabrani yang disahkan Syekh Al-Albani dari hadis Abu Tufail dengan lafaz man kasaba malan min haramin barang siapa yang kasaba melakukan usaha kasab penghasilan dari yang haram fa'ataqa bihi kemudian dia menggunakannya untuk memerdekakan budak wasala rahimahu dia menggunakannya untuk menyambung ikatan silaturahmi kana dalika isran alaih Nabi mengatakan itu semuanya adalah dosa dan dialah yang akan menanggungnya dialah yang akan menanggung Hadirin yang nakan rahim jemian, Nabi menyebutkan orang yang berkasab berusaha dalam mencari rezeki dengan cara yang haram kemudian dia gunakan untuk kebaikan, menyambung silaturahmi, membawa uang atau membawa makanan ke saudara-saudaranya. Ini kan hal baik. Namun, harta tersebut diambil dari penghasilan yang haram. Maka Rasul mengatakan tidak akan diterima dan yang menanggung dosa adalah dia. Saudara-saudaranya yang diberi dari penghasilan yang haram tidak tahu itu. Dia tidak tahu. Taunya si fulan ini seorang pengusaha. Fulan ini memiliki bisnis yang banyak. Diterima. Masya Allah, Jazakallah khair, maturun, terima kasih kadang berupa buah atau bentuk sembako atau mungkin kiriman transferan uang atau yang lainnya. Derma sekali dia. Ternyata hartanya itu diambil atau penghasilannya dari cara yang haram. Dia jual beli narkoba di belakangnya. Walaupun bentuk depannya adalah toko. Ya, tetapi di belakang dia punya bisnis haram itu. Maka kaum muslimin, Nabi mengatakan tidak diberi pahala dan dosanya dia menanggung. Ingat, bukan familinya yang makan itu. Karena mereka tidak tahu. Coba kalau seandainya familinya tahu. Hah? Jadi kita kabeh anu haramnya. Wah, kayak apa marahnya mereka. Kayak apa murkanya mereka. Kamu jahat sekali. Ngasih makanan kepada anak-anakku. Keponakanmu dewek dimani sing haram. Aduh, kurang ajar kamu akan begitu kenyataannya. Ketika tidak diketahui, maka yang makan dari hasil itu tidak tahu kalau itu haram. Yang menanggung waisuruh alaih. Dosanya adalah dia yang menanggungnya. Wal'iyadzubillah. Yang berikutnya kaum muslimin disebutkan dalam riwayat yang lainnya Hampir serupa dengan kalimat ini di atas. Manittasaba malan min ma'thamin. Barang siapa yang dia berusaha berbisnis, berkasab dari hal-hal dosa. Hal-hal dosa seperti memenya memiliki naudzubillah min dalik tempat judi. Togel atau ya semisal itulah saya tidak tahu persis. Ya. Atau dia punya tempat lokalisasi perempuan nakal. Berbisnis yang itu dosa. Sesuatu yang dosa, hasilnya haram. Mahrul bagi haramun. Dalam sebenarnya disebutkan, mahrul bagi haramun. Maharnya seorang pelacur itu haram. Penghasilan dari bisnis yang sebenarnya itu haram hukumnya. Inna Allah idha harama syai'an harama thamanah. Allah Allah Subhanahu wa taala apabila mengharamkan sesuatu, apa itu? Sesuatu itu haram makanan, minuman, atau itu apapun yang haram dijual belikan, maka itu haram hukumnya, penghasilan. Nabi mengatakan barang siapa yang dia berusaha dari sesuatu yang dosa, fawasala bihi rahimahu, atau tasaddaqa bihi, atau anfaqahu fi sabilillah, jumi'a dzalika kullu suh jami'an fayuqdabu bihi di jahannam. Dia dari penghasilan yang haram tadi ada digunakan untuk menyambung tali silaturahmi, dibagikan ke keluarga-keluarganya. Ada yang untuk sodako fakir miskin, ada yang digunakan visabilillah, membangun sarana masjid atau membangun yatim piatu atau yang lainnya. Rasul mengatakan di akhir hadisnya, Jumi'a dalika kullu. Akan dikumpulkan hartanya yang dia berikan tadi nanti di umul Diberikan padanya. Hasil yang haram tadi. Kemudian apa yang diakhiri, apa yang disebutkan dalam akhir hadis ini? Fayukdahu bihi fi jahannam. Dia kemudian dilemparkan ke dalam jahannam dengan harta yang dia miliki dari harta yang haram tadi. Nauzubillah dia dilemparkan ke dalam jahanam beserta dengan penghasilannya yang dia raih selama ini dengan cara yang haram tadi. Mengerikan tidak, Pak? Mengerikan sekali. Wal'iyadu billah. Sangat mengerikan. Di antaranya lagi kaum muslimin. Orang yang makan dan minum atau menggunakan fasilitas yang dari hasil yang haram akan mendapatkan laknatnya Allah dan laknatnya Rasul. Di antaranya sudah bunyi tambah nggih, wonten apa Pak? Ditulis di sini 19.10. Lama nggih, Mas? Insya Allah mutun ngantos jam setengah 8 Pak. Jenengan kin bubarin malah, Pak. Hmm. Ketangun. Jam 7 lebih 10 atau maksimal lebih seperempat lah. Hadirin makan yang berikutnya adalah orang yang menghasilkan yang haram maka dilaknat. Misalnya dalam hadis yang disebutkan orang yang suap dan yang disuap. La'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat pihak yang menyuap dan pihak yang disuap. Apa itu riswa wa ya muslimin? Riswa itu perhatikan mengambil yang bukan haknya dia membayar sekian dalam mereka mengambil yang bukan haknya. Kemudian diberi oleh yang disuap sesuatu yang diinginkan. Kalau itu hak kita, hak kita. Itu milik kita. Tetapi sistem yang ada tidak akan diberi hak itu. Kecuali kita membayar bahasa Arabnya riswa menyuap. Ya sudah, saya tidak lega dengan ini. Tapi uang itu milikku. Tapi sulit sekali diambil. Memang sudah menjadi kebiasaan kayak gitu. Harus bawa amplop setebal ini baru akan diberi. Saya tidak ridho dengan ini. Tetapi sistem itu memaksa agar mendapatkan haknya. Ini bukan riswa namanya. Ini terpaksa mengambil yang buka yang apa mengambil yang haknya. Yang dosa pihak yang mensyaratkan itu. Tradisi wanipiro di mana-mana ada. Kalau yang dimaksudkan dengan riswah, sesuatu itu bukan milikmu. Itu milik orang lain. Tender rumahnya satu miliar yang berhak secara aturan yang mendapatkannya PTA Secara aturan PTA yang mendapatkannya. Dia bisa memenangkan harga ketika adanya fact. Harganya dia yang paling bagus. Tetapi muncul perusahaan raksasa. Tolong berikan tender itu ke kami. Wadi biru. Transaksi. Satu miliar tendernya saya berikan padamu yang lima ratus. Deal ini namanya disuap. Suap menyuap. Itu dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La'na rashi wal murtashi. Contoh misalnya kaum muslimin yang lainnya. Akilu riba. Orang yang makan riba. Wa mukilahu wa syahida wa katiba wa syahidai. Disebutkan dalam hadis yang sahih. La'nallahu akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Allah melaknat orang yang makan riba dan orang yang dimakan ribanya. Orang yang men, eh, yang mencatatnya katibahu dan orang yang menjadi saksinya. Dua belas saksinya. Yang makan riba siapa? Yang meminjami. Yang dimakan riba dikutuk kenapa? Saya kan korban dimakan ribanya masa dikutuk karena Anda menyetujui transaksi itu. Pinjam 100 juta, tapi Anda harus mengembalikan 110 juta. Setuju? Setuju. Nanti gampang. 100 juta itu tidak dikembalikan serta merta 110 ya berat. Tapi kamu mengembalikan pada setiap bulannya 1 juta umpamanya. 1 juta 100 ribu atau satu juta sekian koma. Jadi nanti pada ujung akhirnya 100 ribu itu akan tercapai. Dicicil sekian lama. Setuju kamu? Setuju. Dalam sebuah kaidah disebutkan kullu qardin jarnafan riba. Semua utang piutang yang mengandungi kemanfaatan itu riba manfaatnya. Setuju, setuju. Ini dimakan ribanya, tetapi setuju. Maka dia terkutuk bahu penulisnya. Kalau sekarang disebut dengan sekretaris. Atau siapapun yang ditunjuk yang menulis transaksi itu. Wa syahidai dan dua saksinya. Saksi dari pihak uh, yang menghutangi dan saksi dari pihak yang berhutang. Dilanat. Ini sedar contoh kaum muslimin dan masih banyak hal-hal yang disebutkan dalam hadis Allah melaknat orang-orang yang menghasilkan penghasilan yang haram. Contohnya adalah Allah melaknat orang yang jual beli hamar. Yang dilaknat dalam hamar itu adalah ba'iyahu wa mushtariyahu. Allah melaknat siapa? Penjualnya, pembelinya, bahkan yang meramunya, yang membawakannya, kurirnya termasuk yang dilaknat. Semua yang berkaitan dengan narkoba atau miras. Narkoba miras hukumnya sama ya kaum muslimin. Karena definisi khamar dalam agama kita disebutkan oleh Imam Zahabi, kullu mahatul aql. Segala sesuatu yang menutupi akal, menghilangkan akal. Khamar memabokkan. Narkoba juga memabokkan. Memiliki zat yang sama. Khamar itu bisakah saungkana ma'in ya au ya bisan. Khamar itu bisa berwujud cair atau benda padat. Narkoba misalnya. Itu jaringannya semua terlaknat. Dari produsennya. Yang bekerja di situ yang meramu itu kan butuh ramuan itu. Sekian gram, saya nggak tahu caranya ada yang fermentasi dan sebagainya. Sampai yang kurirnya yang mengirimkannya. Sampai yang memesannya. Sampai yang membelinya. Sampai yang menjualnya dan sampai yang menuangkannya. Sampai yang meminumnya. Terakhir. Dikutuk semuanya. Na'udzubillah Zaman kita sekarang ini banyak orang yang bergelut dalam bidang itu. Wal'iyadu billah. Diskotik, diskotik. Ya, karaoke mungkin seperti itu kondisinya. Di situ terdapat berbagai macam pil-pil dan alkohol yang berkelas tinggi. Itu semuanya haram. Dilaknat semua jaringannya. Yang berikutnya ya kaum min kita agak sedikit ngebut, waktunya sudah habis. Yang tadi kami sampaikan sebelum maghrib, kami eh, tambah sedikit keterangan. Doanya tidak akan dikabulkan. Beberapa riwayat yang lainnya yang akan kami sampaikan. Keterangan para ulama kita. Qala al-imam Wahab bin ta'ala man sarrahu ayastajib al-iyastajib Allah da'watahu falyutib ta'matahu. Siapa yang ingin agar supaya doanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Hendaknya dia memperbaiki kasabnya. Memperbaiki kasabnya. Seorang sahabat bernama Sa'ad ibn Abi Waqas. Sa'ad ibn Abi Waqas radhiyallahu an ditanyakan uh, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tistajab da'watuka?" min baina sayyid Nabi sallallahu alaihi wasallam. yakni beliau sendiri suatu hari pernah ditanya oleh seorang muridnya. Wahai sahabat Sa'ad bin Muwaqqas, engkau seorang yang terkenal, doamu sangat mustajab. Engkau adalah salah satu di antara sahabat Rasul. Sang penanya bertanya, apa sebabnya doamu mudah sekali Didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau adalah seorang sahabat Nabi. Beritahukan kepada kami apa sebabnya itu. Faqala maka beliau mengatakan. Faqala. Ma rafa'tu ila fammi luqmatan atau luqmatun illa wa ana alimun min aina maji'uha wa min aina kharajan Kata beliau, tidaklah aku memasukkan satu pun makanan ke mulutku illa wa ana kecuali aku tahu dari mana makanan ini dihasilkan. Jadi betul-betul meneliti makanan-makanan yang masuk ke mulutnya. Makanan-makanan yang dikonsumsi. Sangat diteliti. Dan inilah dia. Ia menyebabkan doa beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, "Atib kasbak, tustajab da'watak." Perbaiki kasabmu, maka akan dikabulkan doa-doamu. Yang terakhir ya kaum muslimin, lagi waktunya sudah habis. Yang terakhir yang kita bisa sampaikan adalah bahwasanya orang yang makan atau menghasilkan dari yang haram merubah dari nikmat menjadi nikmah. Nikmatun artinya kelezatan, kenikmatan. Itu berubah menjadi nikmatun, siksaan dan adab. Rezeki itu nikmat bukan, Bang? Hah? Nikmat? Nikmat uang. Nikmat bukan? Nikmat dapat kendaraan, rumah mewah. Nikmat bukan? Nikmat. Rezeki lancar, nikmat berubah menjadi adab manakala itu dihasilkan dari yang haram. Yang seharusnya kau bersenang-senang dengannya. Bergembira, bersejahtera di dunia wal akhirah. Seharusnya seperti itu. Tapi itu bisa berubah menjadi nikmat, eh, menjadi nikmatun, nikmatun dengan kof. Artinya agak ketika kau salah dalam mendapatkannya. Wal'iyadu Demikian yang bisa kami sampaikan masih ada beberapa tetapi waktunya sudah habis. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan kepada kita pengertian. Berhati-hatilah. Mari kita semuanya berhati-hatilah dalam mencari penghasilan. Jangan sembarangan karena resikonya sangat besar di dunia wal akhirah. Demikian yang bisa kami sampaikan lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.